Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas orang ini mas. Cek. Nah gue kan apa? Cagak, cagak sini. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya cagaan apa? ah menurut itu. Anyar malah rusak-rusak. Nah, rakyat ini rasa blok ya, Mas. Ya, الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku jamaah kajian Jumat sore yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Pada kesempatan kali ini nanti kita kajiannya bukan kajian rutin adawa-dawa tapi dengan kajian tematik. Insya Allah nanti akan dibawakan langsung oleh Ustazana Afifi Abdul Badud dan sebelum kajian dimulai seperti biasanya kita akan membaca Quran sekaligus tafsirnya, tafsir ringkasnya. Silakan dibuka surat bukan Dukhan uh, ayat yang ke-19. Silakan. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Arfi untuk memberikan materinya. sekalian kita melanjutkan jenazah Mas surat Al-Tuhan Tempat ayat yang nomor 11 ayat yang nomor 11 tasih kelanjutan saking ayat sak pun kalau ini kaitan pun kali dakwahipun Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam Walaqad fatanna qablahum qawma Dan sungguh telah kami uji sebelum mereka Ini sebelum orang-orang musyrik yang memusuhi Rasulullah SAW kami Allah juga telah menguji kepada kaumnya Fir'aun ini Allah menguji pada kaum Fir'aun wajahum rasulun kirim dan Allah datangkan di tengah-tengah kaumnya Fir'aun ini Rasul yang mulia yaitu Nabiullah Musa alaihissalam an atu ilayya ibadallah kata Nabiullah Musa serahkan kepadaku hamba-hamba Allah maksudnya serahkan lepaskan Bani Israel kepada saya bebaskan Bani Israel biar saya pimpin Bani Israel statusnya diperbudak oleh Firaun sehingga dia dibawa ke kepengisan Firaun dan Nabiullah Musa menuntut supaya Bani Israel dilepas Inni lakum rasulun amin Sesungguhnya saya Bagi kalian dari Fir'aun Dan kaumnya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang terpercaya. Sehingga menuntut Firaun untuk patuh tunduk dan patuh kepada Musa sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa alla ta'lu 'ala Allah. Dan kalian wahai Firaun Janganlah kalian menyombongkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu menentang menolak dia takabur dengan mendustakan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam sehingga menunjukkan kesombongannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini atikum bisultani mubi saya datang kepada kalian dengan membawa tanda bukti yang jelas itu tanda bukti kerasulan yang menunjukkan tentang kerasulan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dan bentuknya tanda bukti kerasulan Nabiullah Musa banyak mukjizat berbagai macam ayat atau berbagai macam kejadian yang menimpa Firaun dan kaumnya dan sesungguhnya mereka telah mengetahui semua tanda-tanda bukti yang dibawa oleh Nabiullah Musa yang menunjukkan tentang kerasulan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Wa inni uftu bi rabbi wa rabbikum. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbku dan Rabb kalian. Antarjumuni Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan kalian yang akan merajam saya. Itu melakukan pembunuhan dengan cara yang keji dengan melempari batu sampai mati. Nabi Musa katakan saya berlindung kepada Allah dari perbuatan kalian yang ingin merajam saya. Wa illam tu'minu kalau seandainya kalian tidak mau beriman, wa illam tu'minu minuli, seandainya kalian tidak mau beriman kepadaku, faktasiluni maka tinggalkan saya. Artinya biarkan saya, jangan kalian ganggu, jangan kalian perbuat ini kekejian kepada kami sehingga dikasih alternatif oleh Musa, kalian beriman kepada saya atau kalian tidak mau beriman tetapi jangan mengganggu saya. Akan tapi yang terjadi Firaun tidak mau beriman dan sekaligus mengganggu Nabiullah Musa yaitu memerangi Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Fada'a Rabbahu Maka Nabi Allah Musa berdoa kepada Robnya Ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anna haula qaumum mujrimun Doa Allah Musa kepada Allah mengadukan tentang kaum mereka atau mereka bahwa mereka Fir'aun dan kaumnya itu adalah kaum mujrimun, kaum yang mujrim. Ini minta kepada Allah untuk menghukum kepada Fir'aun dan kaumnya. Fa'asri bi ibadi Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Musa agar berjalan di waktu malam bersama dengan kaum mukminin. Fasri ibadi berjalanlah kau di waktu malam bersama dengan hambaku ini bersama dengan kaum minin agar keluar dari Mesir di waktu malam innakum muttabaun nanti Fir'aun bakal nututi Fir'aun dan teman-temannya bakal mengejar nututi Musa watrukil bahra rahwan dan itu jadikan laut itu dalam keadaan terbelah itu dengan cara Musa diperintahkan oleh Allah memukul lautan dengan tongkatnya sehingga lautan itu menjadi terbelah innahum jundum mufraqun dan biarkan lautan itu dalam keadaan terbelah ya Allah kemudian sesungguhnya mereka itu yaitu Fir'aun dan bala tentaranya jundum mukhraqun pasukan yang akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Musa dan kaum ini agar keluar di malam hari dari negeri Mesir Firaun dia akan mengikuti atau mencari dan mengejar Musa dan Allah buatkan untuk Musa dan kaum ini jalan dengan terbelahnya lautan menjadi 12 jalan kemudian lautannya memisah kayak gunung dan membuat jalan-jalan untuk lewat. Kemudian dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Begitu Musa naik dan kaum ini sudah naik semuanya dan Firaun bersama dengan tentaranya masih di tengah-tengah laut Allah Subhanahu wa taala kembalikan lautan itu menjadi laut air sehingga menenggelamkan Firaun dan pasukannya. Kam taraku min jannatin wa uyun. Berapa banyak yang mereka tinggalkan min jannatin dari kebun-kebun wa uyun dan mata air-mata air. Ini kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh Firaun. Berbagai macam kebun-kebun, mata air-mata air yang mengairi kebun-kebun. Itu adalah kekayaan Firaun. Wa dan berbagai macam tanaman-tanaman yang beraneka ragam yang menjadi sumber pendapatan dan keindahan wa maqamin karim dan juga tempat-tempat yang indah yang suki blegedu kata kekayaan pun macam-macam duwe istana kagungan taman kagungan sembarang kalir mobil mati berarti semua yang ditinggalkan itu menjadi barang yang ditemu oleh orang lain di ahli warisnya atau enggak, kalau nggak punya ahli waris ya berarti diwarisi oleh orang yang masih hidup kalau itu peperangan ya berarti semuanya itu milik yang menang sehingga dia tinggalkan semua kerajaan dan kekayaannya termasuk kita nek kita tetes tiang suki kata bandani pun terus buatan dicak akan di jalan Allah terus mati niku pun milik ahli waris niku nek kagungan ahli waris dan bukan milik dia lagi. Sekarang pengen harta itu menjadi milik dia, bapak sekalian, dipetomati nih ini pun dengan dicaken, dibelanjakan di jalan jalan Allah Taala itu yang akan menjadi milik dia sampai mati akan dia temui di akhirat kelak seperti yang Allah eh, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Wahai anak Adam, harta anda itu hanya tiga. Ma'akal ta, wa ma labista faaf naya faaf laita wa ma tasodakta faaf Harta Anda itu satu yang Anda makan Kemudian habis Yang kedua yang Anda pakai Kemudian usang Yang ketiga yang Anda sodakohkan Dan itu yang akan kekal Sehingga kalau harta kita kita tumpuk Terus yang kita nikmati yang kita makan sama kita pakai ya baju, ya mobil, ya rumah, perabot, perabot. Terus kita mati, maka tamat riwayat kita berkaitan dengan kepemilikan harta-harta itu yang akan kita miliki yang sudah kita tanam di jalan Allah yang sudah kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengingatkan Al-Kayyasu Al-Kayyisu Orang yang cerdas itu Siapa? Yaitu orang yang mereka Menahan Hawa nafsunya Dan mereka Wa'amila lima Ba'dal maut Dan dia beramal untuk hari-hari setelah kematiannya itu yang akan dia miliki secara hakiki semua yang dibelandakan di jalan Allah Subhanahu wa taala kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa nahmatin dan berbagai macam kesenangan-kesenangan yang mereka tinggalkan kanu fiha fakihin yang mereka dengan berbagai macam asetnya itu mereka bersenang-senang menikmati apa yang mereka selama ini dulu miliki. Nih begitu dia mati berarti ditinggalkan total kadalika. Begitulah nasibnya orang-orang yang mereka punya berbagai macam aset kekayaan dunia kalau dia mati dia tinggalkan tinggal apa yang telah dia lakukan untuk hari setelah kematiannya wa aurafnaha qauman akharin sedangkan yang ditinggal di dunia itu akan diwarisi oleh kaum yang lain. Dia diwarisi oleh kaum yang lain. Kalau dia punya ahli waris berarti ya ahli warisnya. Kalau dia kalah perang berarti ya yang memenangkan peperangan. Intinya harta yang dia tinggalkan miliknya orang lain. Yang milik dia sendiri kalau dia punya aset yang pernah dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala Fama bakat alihimus sama'u wal ardu Tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya Yang termasuk para penjahat Para perusak Minal mufsidin Maka kematian mereka tidak ditangisi oleh langit dan bumi kalau orang yang baik itu orang kehilangan dia akan digelani, ditangisi, orang merasa kehilangan sehingga orang nangis. Tapi kalau penjahat dia mati alhamdulillah. Tidak ada yang menangisi bahkan banyak orang yang mereka gembira. Preman, tukang malak, ganggu masyarakat kacau eh, kampung jadi kacau rusak matinya orang itu disyukuri oleh masyarakat nggak ada yang nangisi sebagaimana juga Fir'aun dan bala tentaranya yang jahat kematiannya tidak ditangisi oleh langit dan bumi nggak merasa kehilangan mereka bahkan hilangnya mereka adalah kebaikan karena selama ini kehidupannya itu hanya melakukan kerusakan semata wa makanu dan kehancuran mereka tidak ditangguhkan kehancuran Fir'aun dan bala tentaranya tidak ditangguhkan ya ini langsung taksek ya ini Allah tenggelamkan dan Allah matikan tamat riwayat Fir'aun dan bala tentaranya walakot najaina bani Israel minal adabil muhin dan sungguh telah kami selamatkan Bani Israel minal adabil muhin dari adab yang menghinakan yaitu seksaan yang dilakukan oleh Firaun. Perlakuan Firaun kepada Bani Israel perlakuan yang keji. Di antaranya adalah yang laki-laki disembeli, anak laki-laki disembeli, anak perempuan dibiarkan hidup dan memperlakukan dengan keji Bani Israel Allah Subhanahu wa taala selamatkan Bani Israel dari kebengisan Firaun. Min Firauna yaitu dari kekejian Firaun. Innahu kana alian uh, eh, innahu kana alian minal musrifin. Sesungguhnya yaitu Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam alian minal musrifin mengungguli atau memenangkan orang-orang yang melampaui batas yaitu Fir'aun Fir'aun adalah al-musrifun yang melampaui batas melakukan kejahatan dengan kekafirannya dan dengan keburukan yang dilakukannya dan Allah kalahkan, Allah Allah hancurkan dan Allah berikan kemenangan kepada Musa yang memimpin Bani Israel. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Dan sungguh kami Allah telah memilih Bani Israel dengan Allah berikan ilmu sehingga unggul alal alamin unggul di atas penduduk dunia pada zamannya Allah unggulkan Bani Israel dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka dan keutamaan Bani Israel di atas yang lainnya adalah pada zamannya. wa atainahum minal ayati dan kami berikan kepada mereka yaitu Bani Israel minal ayat dari berbagai macam ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang diberikan melalui Nabiullah Musa alaihissalam untuk membenarkan kerasulan Nabiullah Musa ma fihi bala'um mubin yang di dalam mujizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Musa kepada Bani Israel melalui Nabiullah Musa bala umubin adalah bala ini ujian kepada mereka yaitu merupakan bala atau ujian bagi mereka ujian yang sangat nyata. Inna haula'i layakulun sesungguhnya mereka mengatakan layak sesungguhnya mereka mengatakan in hiya illa mautatuna al tidak lain kematian kita adalah kematian yang pertama ini perkataan orang-orang musyrik bahwa dia kalau mati sudah selesai nggak akan ada lagi urusan lagi mati ya mati ini adalah pengingkaran orang-orang musyrik terhadap yaumul Ba'ath pengingkaran mereka terhadap hari kebangkitan wa ma nahnu bimuna eh, bimunsyarin dan kami tidak akan dibangkitkan tidak akan dibangkitkan maka doa setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da damah amatana wa ilaihin nusyur. Nusyur dibangkitkan. Yang hanya kepada Allah kami nanti akan dibangkitkan. Yaitu dihimpun. Ah, orang-orang musyrik mereka menyangka bahwa kehidupan hanya di dunia Kemudian mereka mati ya berarti selesai Kematiannya ya sekali itu aja Setelah itu nggak akan dibangkitkan lagi Lalu mereka dengan sombongnya Dan dengan angkuhnya Mengatakan kepada Nabi yang Allah utus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Fatu bi'a bi'a ba'ina in kuntum sawtikin coba mbok didatangkan bapak-bapak kami artinya mbok dihidupkan bapak-bapak kami kalau kalian wahai orang yang mengaku nabi dan rasul termasuk orang yang benar ini adalah kesombongan dan keangkuhan orang-orang musyrik yang mengingkari yaumul ba'ath yang disampaikan oleh nabi atau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia minta kepada Nabi itu untuk menghidupkan bapak-bapaknya. Nggak ada urusannya. Nabi urusannya itu al-balahul mubin, menyampaikan menyampaikan ayat-ayat Allah dengan sejelas-jelasnya. Kalau soal tanda kenabian dan kerasulan yang membuktikan bahwa beliau adalah betul-betul rasul dan nabi niku sampun sampun sakit kataipun sudah banyak kalau hati mereka itu hati yang bisa menerima tanda-tanda kerasulan beliau sudah sangat banyak tapi memang mereka orang yang senantiasa ingin menghindar dan cari-cari alasan. Di antaranya yaitu dia perkataan yang lainnya kalau memang mereka nabi mbok yo didampingi dikawal oleh malaikat. Kalau mereka memang nabi kok nggak punya kebun-kebun yang menjadi sumber penghidupan mereka sehingga tinggal ngambil-ngambil apa yang dibutuhkan kok nggak punya gudang emas perak yang untuk mendukung kenabian dan kerasulannya ini adalah hanya untuk menghindar dan cari-cari alasan dalam membela kekafiran mereka termasuk yang meminta bahwa ya ia didatangkan coba mana kalau itu betul hari kebangkitan itu ada bapak-bapak kami dibangkitkan dihidupkan lagi ahum khairun am qaumu tubba mereka orang-orang musyrik itu yang lebih baik ataukah kaum tuba dua-duanya kaum yang durhaka kaum tuba kaum yang sejarahnya sudah zaman dulu dan sudah dihancurkan oleh Allah kalau orang-orang musyrik itu mau seperti kaum Tuba, nanti juga akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga ini adalah ancaman Allah. Apa mereka merasa lebih baik daripada kaum Tuba? Kaum Tuba aja juga dihancurkan oleh Allah karena kedurakan mereka kepada Rasul yang diutus oleh Allah. Waladina min qablihim ahlaknahum. Dan orang-orang yang sebelum mereka yang menentang Nabi, yang mendustakan Nabi, kami telah hancurkan mereka kaum Ad, kaum Samud, kemudian kaumnya Nabi Shu'aib, kemudian kaum eh, Fir'aun dan semisalnya. Ini adalah ancaman Allah kepada orang-orang yang mereka mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innahum kanu mujrimin. Kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah itu mereka adalah kaum yang mujrim, orang-orang mujrim. Para penjahat, orang-orang jahat yaitu musyrik, kafir, munafik, ahli maksiat niki semuanya mujrim. Termasuknya kelompok orang-orang mujrim, para penjahat minal mujrimin yang mereka bergelimang di dalam kedurakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqna samawati wal arda dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara langit dan bumi laibin sia-sia jauh dari sifat hakimnya Allah kalau Allah menciptakan langit dan bumi sia-sia Tapi dibalik penciptaan langit dan bumi itu Penuh dengan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kalau orang mau melek Orang mau melek Tidak ngantuk atau tidak merem Ada yang merem Kalau orang mau melek Tidak ngantuk apalagi merem kalau mau melek dia akan tahu di balik penciptaan langit dan bumi itu penuh dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin ulil albab. Penuh dengan tanda-tanda kekuasaan Allah sehingga akan mengantarkan mereka yaitu menerawang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena memang mata hatinya yang buta, mata kepala itu nggak ada gunanya. Bisanya hanya mentolo saja, tapi nggak sampai tembus ke hati. La ta'mal absor walakin ta'mal qulub allati fi Yang buta itu bukan mata kepalanya, tapi yang buta itu mata hatinya sehingga walaupun sudah tanda bukti itu sudah meloho, sudah cetok, sudah gamblang, terlalu banyak, tapi namanya orang nggak mau, alasannya macem-macem, macem-macem. Nih kados kita sedoyo. Nek megah itu nggak dijak itu alasannya ana mawon nek gule alasan itu kata alasanipun. Wa ma khalaqnahuma illa bil haqqi. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi kecuali dengan hak, dengan perkara yang hak, dengan tujuan yang hak. Di balik itu ada perkara kebenaran, tidak batil sia-sia, walakinna aktsarahum la ya'lamun tetapi kebanyakan mereka itu tidak tahu, tidak berilmu alias bodoh sehingga Allah ingatkan Bapak sekalian, rata-rata manusia kebanyakan itu layak lamun. Aksaruhum layak kilun, layak lamun. Kebanyakan mereka tidak menggunakan akalnya, tidak berilmu alias bodoh. Sehingga Allah ingatkan wa in tuti fil ardi yudilluka an Kalau Anda mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi. Mereka itu hanya akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Sehingga sudah malih engkang dipun dere ini kumboten ake-akean jumlahi sing melu neng engkang dipun dere engkang dipun nut niku engkang berdasarkan ilmu onten wonten nipun. Inna yaumal fasri miqatuhum ajma'i Sesungguhnya yaumal fasri hari pemutusan perkara yaitu hari kiamat yang Allah akan memutuskan perkara di antara para hamba pengadilan pengadilan yang rinci maka telah dijanjikan kepada mereka semuanya mereka semuanya nanti akan diputuskan perkaranya ini di hari pemutusan perkara di yaumul akhir kelak sehingga yang jelek ya akan kelihatan jelek yang baik akan kelihatan baik dan tidak ada yang tergolimi sama sekali nggak ada yang bisa lolos dari pemutusan perkara cewek atau kecer nggak ada semuanya akan ini mengalami diputuskannya perkara masing-masing. Yauma la yughni maula an maula syai'an. Hari yang pada saat itu teman-teman dekatnya itu enggak bermanfaat sedikit pun kepada teman dekat yang lainnya. Semuanya tidak bisa saling memberikan manfaat masing mereka semuanya masing-masing mikirnya mikir dirinya sendiri walaupun anak dengan ayah ayah dengan anak ibu dengan anak saudara dengan saudaranya suami dengan istrinya teman dekatnya teman kentalnya sudah tidak saling memikirkan bahkan seandainya boleh Seandainya bisa mereka ingin mengorbankan yang lainnya untuk keselamatan dirinya walahum yungsarun dan mereka tidak akan ditolong mereka tidak akan ditolong illa man rahimallahu kecuali yang dirahmati Allah kalau orang-orang yang dirahmati Allah yaitu orang yang di dunia orang-orang yang muhsin. Inna rahmatallahi qaribun Benar. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Ah, orang yang berbuat baik di dunia di saat-saat mereka manusia nanti sudah mereka tidak bermanfaat satu dengan yang lainnya, mereka akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa bisa yakni saling memberikan manfaat termasuk perkawanan yang persahabatan yang kental di akhirat akan berubah menjadi permusuhan saling melaknat dan menghujat kecuali orang yang mereka di dunia bersahabat di atas dasar ketakwaan. Innahu huwal azizur rahim Sesungguhnya Allah dat yang aziz Yang maha mulia Maha perkasa Tidak ada yang bisa menaklukkan Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah dul izzah Pemilik izzah Keperkasaan dan kemuliaan Allah akan memuliakan yang Allah muliakan, Allah akan menghinakan orang yang Allah hinakan, akan terhina yang dihinakan oleh Allah dan tidak akan bisa menghinakan orang dimuliakan oleh Allah. Allah Dzul Izzah. Dan izzah totalitas milik Allah. Walillahil izzatu jami'an. Dan izzah itu semuanya milik Allah taala. Sehingga kalau ingin mencari izzah, mencarinya hanya kepada Allah tidak kepada yang lainnya. Barang siapa mencari izah kepada selain Allah, dia hanya akan mendapatkan kehinaan. Sebagaimana perkataan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, "Inna kunna adalal qawm Kita ini dulu adalah kaum yang hina, yang rendah, menyembah berhala, makan bangkai, kemudian minum homer, yang kuat yang kuat makan yang lemah sehingga seperti binatang buas a'azzanallahu dan islam kemudian Allah muliakan kita dengan islam kita dikeluarkan dari jaliyah kepada tauhid kemudian dari zalim kepada keadilan dari itu saling buas memakan satu dengan yang lainnya menjadi saling berkasih sayang kita dimuliakan Allah dengan Islam. Famahmanat lubul izzata bi ghairil Islam Allah. Kapan saja kita mencari kemuliaan bukan dengan Islam, maka kita akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Yang di luar, di dalam masih longgar nih. Kita imawan kebak. Yang di dalam masih banyak lowong telung puluh tesih muat Inna syajarat zakum Sesungguhnya pohon zakum Ta'amul asim Makanannya orang yang berdosa Pohon zakum Pohon neraka Rasulullah SAW mengendikakan Seandainya satu tetes pon zakum itu netes ke dunia Itu akan menghancurkan hidup dan kehidupan Jadi kalau satu tetes pon zakum itu netes ke dunia Itu akan menghancurkan hidup dan kehidupan Kata Nabi Lalu bagaimana kalau itu menjadi makanannya ahlun nar kal muhli yahli fil butun pohon zakum ini seperti air yang mendidih di perut air yang mendidih di perut sehingga minuman ahli neraka yang barangnya itu dia seperti cairan cairan tembaga yang mendidih di perut kagolil hamim mendidihnya air panas yang mumpal-mumpal Khuduhu Tangkaplah dia Kemudian Faktiluhu Kemudian syaratlah Dia Ila sawail jahim Ke jalan yang buruk neraka Ini ke jalannya neraka jahil Sehingga mereka syarat Kemudian dilemparkan ke neraka jahil thumma subbu fawqa ra'sihi min adabil hamim summa subbu kemudian suntaan soen disuntak tahu disuntak kenapa dituang lamakal suntaan fauqoroksi di atas kepalanya itu min adabil hamim dengan adab air yang panas Zuk innaka antal azizul karim. Rasakan wahai ahli nar. Sesungguhnya kamu itu al aziz al karim. Dulu di dunia kamu merasa al aziz, tuan besar yang dimuliakan. Padahal dia kafir, musyrik, munafik, tapi dia merasa mulia. Maka Allah lecehkan, rasakan wahai orang yang merasa mulia Al-Karim baik orang yang merasa hebat, aziz, perkasa. Al-Karim yang merasa mulia. Rasakan sekarang adab Allah Ta'ala. Ini adalah penghinaan Allah. Kamu dulu kan merasa hebat, merasa mulia. Sekarang ternyata kamu kena adab. Ini adalah penghinaan Allah Ta'ala. Inna hadha ma kuntum bihi tamtarun. Inilah adab yang dulu kalian selalu ragukan Sehingga didustakan Minta untuk dibuktikan mana Bapakku coba dibangkitkan lagi ada enggak Innal muttaqina fi maqamin amin Setelah Allah cerita tentang ahlunar nar dengan azabnya Orang mujrim dengan azabnya Bos kalian Allah lalu cerita yang sebaliknya dan sering Allah begitu cerita surga, eh, cerita neraka lalu diikuti dengan surga supaya langsung tergambar punya perbandingan. Cerita orang yang diadab lalu cerita tentang orang yang dikasih nikmat. Innal muttaqina adapun orang-orang yang bertakwa fi maqamin amin dia berada di tempat yang nyaman, yang aman, yang tidak ada kerisauan di dalamnya, dia betul-betul merasakan ya ini kesenangan keamanan fi jannatin wa uyun di surga-surga kebun-kebun yang indah dengan banyak mata air mata air sehingga gambaran yang menyejukkan yang menyenangkan yang penuh dengan keindahan yalbasuna min sundusin wastabrokin mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal mutakobili mereka saling berhadapan-hadapan menunjukkan gambaran kenyamanan hidup di surga taman-tamannya indah airnya mengalir dia berpakaian sutra yang halus lembut yang tebal kemudian mereka saling duduk berhadapan-hadapan ngobrol enak sehingga kelihatan nyaman akrab Kadzalika wa zawwajnahum bihurin Demikian juga kami jodohkan mereka dengan bidadari-bidadari surga yang mata jelita yang mulusnya sungsumnya kelihatan dari luar pokoknya digambarkan masya Allah oleh Allah Taala yad'una fiha bikulli fakiatin amini. Mereka itu di surga setiap minta buah apa itu bakal keturutan dan tidak pakai nggak ada entong apa entah udah habis nggak nggak ada atau pakai musim oh baru nggak musim nggak Pokoknya sakjet saknyet sing dijaluk itu keturutan bakal datang. Mereka akan mendapatkan apa yang dia inginkan dari buah-buahan musim salah, kemudian nggak musim nggak ada pas baru musim rambutan pas kamu musim nggak ada nggak semuanya musim terus pokoknya diminta apa langsung dapat layatukuna fiha al maut kemudian eh, apa yang dirasakan sudah itu aminin aman buah-buah yang dimakan juga aman bos sekalian nggak khawatir mencret kalau mangan buah ini nanti mencret murus kecut kekecutan atau nganti linu enggak semuanya dalam keadaan aman dimakan dikonsumsi nggak ada lagi yang terancam kolesterol kemudian apa-apa nggak ada semuanya aman makanannya itu layadukuna fiha al maut kemudian di surga tidak akan ditimpa lagi kematian kematiannya sudah disembelih oleh Allah Ta'ala jadi Allah tunjukkan bahwa sekalian kematian Allah hadirkan dalam bentuk kibas antara di, di antara surga dan neraka lalu Allah umumkan kepada alul jannah kepada alunar ditunjukkan telah disembelih kematian sehingga ahlul jannah semakin bergembira ahlun nar semakin merintah, eh, semakin merana karena dia tidak akan lagi mengalami kematian setelah tinggal di surga atau mereka tinggal di neraka. Illal mautatal ula kecuali kematian pertama di dunia hanya itu kematian yang dialami setelah masuk kampung akhirat maka akan terus kekal. Maka supaya kaum mukminin sabar disabar-sabarkan di dalam dia memegangi agamanya rodok pahit-pahit sedikit ya diempet dulu insya Allah tetap sehat nanti akan diberikan semua kenyamanannya di jannah wawakohum adabal jahim dan hari itu mereka akan dijaga dilindungi oleh Allah dari adab neraka jahim fadlan min rabbik itu semuanya merupakan karunia Allah taala dimasukkannya ke surga karunia Allah termasuk kita di dunia diberikan taufik Allah itu semata-mata karunia Allah yang hendaknya kita bersyukur kepada Allah hati kita masih digerakkan untuk berangkat ke masjid, untuk baca Quran, untuk belajar agama. Ini karunia Allah. Seandainya kita tidak diberikan karunia Allah, kita boleh jadi akan jadi sebagaimana kebanyakan orang yang tidak tertarik sama sekali dengan agama. huwal fawzul azim. Ini adalah kesuksesan besar. Keberuntungan yang besar. Niku menawi ingkang ngertos hakikatipun dan ini dikabarkan Allah. Nek ingkang boten ngertos ya endi untungnya endi wong durung dirasakne itu kaitannya dengan keuntungan di akhirat kelak yang kalau dia kemudian Allah masukkan ke surga itu adalah kesuksesan besar sebab kalau sampai dia itu masuk neraka maka semua sukses dunianya itu nggak ada gunanya sama sekali dan tidak bisa dipakai untuk nebus dan tidak ada lagi tebusan di hari akhir tidak ada yang bisa dipakai untuk nebus apapun yang mereka miliki tidak bisa dipakai untuk nebus dari azab pada saat itu sehingga hakikat sukses yang hakiki adalah ini kalau dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari neraka faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad fasa Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dimasukkan ke surga maka dia sungguh telah beruntung. Adapun innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah dan orang yang total rugi adalah orang yang mereka merugikan diri dan keluarganya kelak di hari kiamat. Fa innama yassarnahu bilisanika. Sesungguhnya Al-Qur'an itu kami mudahkan dengan lisanmu ini Al-Quran dimudahkan oleh Allah untuk dihafalkan oleh kaum muslimin sehingga Masya Allah jutaan manusia di dunia yang hafal Al-Quran termasuk putra-putra sebagian yang sudah Allah berikan karunia hafal Quran atau yang sudah mulai belajar menghafalkan Quran dimudahkan Allah untuk dihafalkan Boten, eh boten onten kitab sak dunyo niki sing kemudahan untuk dihafalkan kados al quran Karim. Boten onten. dan patosi kitab nopo sing gampil dihafalkan kados dene Al-Qur'an yang juga yang menghafalkan juga semangat. Semangat. Nopo enten wong ngapalke kitab puisi uh, susunan pemenipun kitab sinten gak ada dan gak semangat opo itu e ngapalkan kitabnya itu opo itu e tapi kalau orang ngapalkan Quran, oh masya Allah, dia sudah dibayangkan keutamaan orang yang menghafalkan Quran dijanjikan oleh Allah Swt. Nah kalau ngapalkan kitab selain Quran apa yang mereka bayangkan berkaitan semangat untuk ngapalkannya itu, sehingga motivasinya sendiri sudah tidak ada. Sehingga tidak ada kitab di dunia ini yang kemudahan untuk dipelajari dan dihafalkan kata sendiri Al-Quranul Al Kirim. La'allahum yatadzakkarun. Mudah-mudahan mereka dengan Quran yang dimudahkan oleh Allah itu mereka bisa banyak mengambil pelajaran-pelajaran dari Al-Qur'an tersebut. Selain menghafalkan Quran, kalau tahu maknanya, maka Quran itu sumber ilmu dan betul-betul akan menjadikan yaitu hati itu terasa kisenan barang yang sangat berharga karena Al-Quran penuh dengan kandungan-kandungan ilmu yang bermanfaat bagi hati manusia syifaun lima fisudur sekaligus menjadi obat apa yang di dalam hati manusia fartakib maka tunggulah innahum murtakibun mereka juga semuanya menunggu mukmin menunggu kafir juga menunggu mukmin menunggu surga yang dijanjikan Allah, orang kafir juga menunggu adab yang diancamkan oleh Allah. Kita sama-sama nunggu sekalian. Kuat-kuatan sing kafir biar kafirnya juga latah-latah, yang mukmin supaya kenceng juga dengan imannya. Ampun gigrit dan jangan melemah. Kita sama-sama nunggu. Wala rong tau ngerti kubur, kawis pengalaman lebu kubur. Koyok-koyok, oh iya, kamu juga nunggu, saya juga nunggu. Tinggal kamu nanti nunggu ke neraka, kita nunggu dimasukkan ke surga. Sama-sama nunggu. Wong juga sama-sama makan, sama mangan, sama ngombe, juga boleh punya anak, boleh punya rumah, punya mobil. Udah, hidupnya sama. Kita mukmin orang yang kafir-kafir, maka silakan saling menunggu. Sehingga hidup ini adalah pertempuran antara yang hak dan batil. Gak bisa akan rukun antara hak dengan batil karena yang hak pengennya itu memang menghancurkan eh, yang batil juga pengen menghancurkan yang hak. Yang hak juga pengen menyebarkan kebenaran dan tidak bisa kompromi antara yang hak dengan yang batil. Adapun kalau bicara soal adab soal akhlak, soal muamalah, tidak ada yang lebih adil dalam bermuamalah dan lebih baik dalam mengajarkan muamalah melebihi apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga jangan sampai kita tertipu dengan dajjal-dajjal yang mengajarkan ya ini kerusakan dalam bermuamalah pengen menjadi muslim yang sok rahmatan lil alamin tapi dengan cara menghancurkan akidah Islam sampai nggak kenal kafir muslim musyrik ahli tauhid nggak dikenal semuanya ini adalah penghancuran penghancuran akidah yang demikian nah kata sekalian kita ganti pelajaran Bapak sekalian, untuk sore hari ini dan pertemuan kita yang berikutnya kita edisi spesial membahas maudhu atau pembahasan khusus karena kita di bulan yang Allah harapkan kita bertakwa kepada Allah yaitu la'allakum tattaqun Mari kita sekarang belajar tentang pernak-pernik takwa yang disebutkan oleh Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui apa yang dikumpulkan para ulama kita pelajaran yang berkaitan dengan masalah takwa yang mudah-mudahan akan sedikit menambah kepada kita yaitu ilmu dan gambaran kita yang berkaitan dengan masalah takwa. Pembahasan yang pertama, Mas kalian, ahamiyatu takwa. Pembahasan pertama itu mabhumu takwa, pemahaman takwa. Ini apa maksud takwa itu apa? Apa yang dimaksudkan dengan takwa? At-taqwa secara lughah al-hadru. Takwa itu secara bahasa artinya al-hadru yaitu kehati-hatian. Dan terambil di kata wiqayah yaitu benteng. Orang yang bertakwa itu orang yang sikapnya hati-hati yang dengan itu dia akan memiliki benteng sehingga orang bertakwa itu dia akan serba hati-hati. Ini boleh enggak? Sehingga mboten waton nyasa sehingga ada sahabat yang menggambarkan ketika ditanya takwa, kamu pernah enggak berjalan di uh, jalan yang penuh dengan duri? Apa yang akan kamu lakukan? Ya hati-hati, jangan sampai kakinya nginjek duri. Nah, itulah takwa. Takwa itu ini hati-hati. Sehingga dia betul-betul dalam menempuh kehidupan penuh dengan kehati-hatian. Tidak hanya asal ngomong juga nggak hanya asal ngomong, berbuat tidak hanya asal berbuat. Kenapa? Karena dia bertakwa. Perlu hati-hati. Kira-kira akan mencelakakan atau tidak? Itu dipertimbangkan, penuh dengan pertimbangan. Karena dan pertimbangannya itu adalah pertimbangan kampung akhirat Allah dan kampung akhirat Allah ridho atau enggak menguntungkan di kampung akhirat atau enggak itu jadi pertimbangan semuanya Terus kalian di antara definisi takwa yang disebutkan oleh para salaf di antaranya perkataan Tolok bin Habib. Perkataan Tolok bin Habib Talib bin Abid mengatakan begini, takwa itu antak malah atillah ala nurim minallah tarju sawaballah wa antasruka Allah ala nurim minallah takhafu Allah Takwa itu adalah Anda beramal mentaati Allah berdasarkan cahaya ilmu dari Allah dalam keadaan Anda berharap pahala yang dijanjikan Allah dan meninggalkan maksiat dengan bimbingan ilmu dari Allah dalam keadaan takut dari adab Allah sehingga perkataan Talib bin Abi Niki takwa itu dikumpulkannya beberapa unsur satu ilmu kedua yaitu amal yang ketiga yaitu perasaan al-khauf war raja. Sehingga tidak mungkin akan bisa bertakwa tanpa ilmu. Bapak sekalian, tidak akan bisa bertakwa tanpa ilmu. Maka dikatakan dalam pepatah, dalam ungkapan kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi Kaifa yattaqi man la yatri ma yattaqi. Apa artinya? Apa ikhwan artinya? Udah pernah kita sampaikan Apa artinya kawan? Kaifa yattaqi man la yatri ma yattaqi. Artinya Aris Satkesno Sinten Ada yang mau Nyebutkan Satwahmi Kaifayat taki man layak terima taki Bagaimana orang akan Takwa kalau dia nggak tahu apa yang akan dia takwani bagaimana dia akan takut dari sesuatu kalau dia nggak tahu apa yang ditakutkan intinya bahwasanya dia perlu ilmu kalau dia akan bertakwa dia perlu tahu apa yang harus dia wujudkan dalam ketakwaan kalau dia menakutkan sesuatu dia tahu apa yang ditakutkan itu sehingga ilmu mutlak sehingga tidak akan mungkin orang akan bertakwa kecuali dengan ilmu sehingga gerakan pertama menjadi orang yang bertakwa itu belajar. Belajar. Khotib para khotib yang setiap saat menyampaikan Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dengan dengan pengertian, melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Terus pun boten tahu sinau belas. Maka ucapan dia kosong dari apa yang dia ya dari ungkapan yang dia sampaikan. Dari perbuatannya kosong dari ungkapan dia. Kalau itu yang memang betul disampaikan ya dia orang yang paling serius dan paling semangat untuk terus belajar. Karena nggak mungkin kita akan bisa bertakwa kecuali kita dengan terus belajar mengetahui apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Kemudian yang kedua termasuk rukun takwa sekalian. Pertama ilmu, kedua amal dan amal yang paling pokok adalah tauhid. Maka rukun takwa yang kedua adalah tauhid. Tanpa tauhid tidak akan ada takwa. Apapun kebaikan yang dilakukan, perintah Allah yang mana yang dia lakukan, kalau mereka tidak punya tauhid, maka semua amalnya muspro, tidak akan ada gunanya. Sehingga ini takwa harus ditegakkan di atas tauhid. Tidak ada takwa tanpa tauhid. Baru kemudian amal-amal yang lainnya yang wajib atau yang sunnah, yang wajib sekaligus yang menjauhi yang haram, yang sunnah gandengannya juga meninggalkan yang makruh. Sehingga takwa yang paling sempurna, takwa yang paling sempurna Takwa itu bertingkat-tingkat. Takwa yang paling sempurna takwa yang dia men, ma, mewujudkan yang wajib, meninggalkan yang haram, mewujudkan yang nawafil, meninggalkan yang makruh dan meninggalkan yang syubhat. Kalau dia tinggalkan ini betul-betul dia berada di puncak ketakwaan. Dia berada di puncak ketakwaan. Ini takwa yang paling sempurna adalah meninggalkan dari yang haram, yang makruh, sampai yang syubhat. Setelah dia melaksanakan yang wajib, disempurnakan dengan yang sunnah. Di antara perkataan takwa adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Perkataan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan ungkapan takwa ketika membaca ayat Allah ittaqullaha haqqa tuqatih Beliau mengatakan ta'a fala yuqsa. qara fala yunsa. Ayushkara fala yukfar. Ada tiga ungkapan yang beliau sampaikan. Apa tadi yang pertama? Ayyuta'a fala yuqsa. Allah dat yang ditaati dan tidak dimaksiati. Sehingga orang yang total bertakwa kepada Allah berusaha untuk mewujudkan ketaatan yang tidak dicampuri maksiat. Dia berusaha untuk memaksimalkan amal ketaatannya dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Satu. Yang kedua, fala Allah senantiasa diingat. Diingat dengan hatinya, diingat dengan lesannya, diingat dengan amal anggota badannya. Orang yang ketika di pasar sedang transaksi jual beli, lalu kemudian dia ditawari sama bakul supaya jualan daging celeng umpamanya. Dia tolak karena ingat Allah, oh ini haram, maka dia ingat orang yang ingat kepada Allah. Sehingga Ingat ingat itu zikir itu menuntut zikir lesan, zikir hati dan zikir anggota badan. Kalau hanya zikir lesan dan hatinya lale, layang fa, tidak akan bermanfaat. Karena sumber kemanfaat pertama itu adalah zikrul qalb, zikirnya hati. Penjenengan sholat lisannya dermimil maca Fatihah, maca surat, ruko, sujud, kabeh pun kelakon ning hatinya itu hati yang lahin. Hati yang lalai. Hatinya medulan teng pundi-pundi sehingga dia tidak nyimak sama sekali bacaan salat dari awal ngantos akhir. Nggih nih ning yang mboten nyimak. Lesane saking pun apal, Dermimil tak reflek ngoten. Terus pun belas gak nyimak, maka sholatnya menjadi sholat yang layang pak. sholat yang tidak bermanfaat. Maka hanya orang-orang yang mereka khusyuk dalam sholatnya yang Allah katakan qad aflaha. Adapun orang yang mereka itu justru lalai Allah katakan fawailun lil musallin Wa ayyushkara falayukfar dan Allah dat yang disyukuri dan tidak dikufuri. Disyukuri segala kenikmatan Allah dan rukun syukur Syukur itu ada rukunnya Syukurnya yaitu syukurnya hati Syukurnya lisan Dan syukurnya anggota badan Syukurnya hati bagaimana meyakini kalau nikmat yang dia terima itu betul-betul datang dari Allah sumbernya Allah Ta'ala lesanya mengucapkan Alhamdulillah dan anggota badannya menjadikan nikmatnya itu untuk mentaati Allah dan bukan untuk maksiat kepada Allah ah kalau orang betul-betul mewujudkan tiga perkara ini napa wau ayuta'a fala yu'sa terus ayufkaru fala yunsa terus ayushkaru fala yukfar kalau dia mewujudkan tiga ini maka dia telah bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih dengan takwa yang sebenarnya berkata Ibnul uh, pernah Abu Hurairah ditanya tentang takwa. Apa kata Abu Hurairah beliau mengatakan, "Hal akhatta tariqan dasyau?" Kamu pernah enggak menempuh jalan yang banyak durinya, jalan yang berduri? Pernah enggak kamu berjalan di jalan yang berduri? Qala na'am. Kata penanya, "Iya, pernah." Fakih sonakta Bagaimana apa yang kamu lakukan? Kata dia, idza raaitu syauq adaltu anhu kalau aku ketemu duri aku nyimpang belok artinya tidak nginjek durinya itu menghindari sehingga dia tidak terkena duri kata beliau "Zat takwa itulah takwa artinya hati-hati lihat kanan kiri lihat apa yang di depannya sehingga dia terhindar dari apa yang akan menyakitkan dan mencelakakan dia. Kemudian berkata Ibnul Muqtas Ibnul Muqtas mengatakan Khalid dunuba saghiraha wa kabiraha fawattuqa Wasna kamashin fawqa ardi syau yahdar mayara La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa Ibnu Muqtas mengatakan tinggalkan dosa baik yang kecil maupun yang besarnya itulah takwa sehingga takwa itu dengan meninggalkan dosa dan itu hakikat takwanya orang yang betul-betul bertakwa kata Umar bin Abdul Aziz bahwa sekalian laisa takwa bi qiyamil lail wa eh, biqiyamil lail wa Takwa itu bukan sekedar dengan dia menampakkan sholat malam dan puasa di siang hari. Walakin takwa akan tapi takwa itu bitar maharim wa adai maftaradallahu. Tapi takwa itu dengan meninggalkan yang haram dan melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Dan hakikatnya adalah pada meninggalkan yang haram setelah dia tunaikan yang wajib. Karena tidak meninggalkan yang haram kecuali orang yang betul-betul bertakwa. Salat orang fajir kadang bisa menampakkan salat. Tapi ketika meninggalkan yang haram tidak akan ditinggalkan yang haram kecuali hanya oleh orang yang hatinya ada ketakwaan wasna kama fau fauqa ardin syauq Jadilah Anda seperti orang berjalan di atas jalan yang berduri. Yah dharma yaro, Anda berhati-hati dengan melihat apa yang ada. La tahkirana saghiratan inal jibala minal khasar. Jangan kamu remehkan dosa yang kecil. Sesungguhnya gunung itu tersusun dari kerikil-kerikil sehingga menjadi gunung yang gede. Artinya Dosa yang kecil bisa kalau dipelihara terus bisa membesar menjadi dosa yang masuknya al-kabair. Ini tentang mafhum takwa. Beberapa pemahaman yang berkaitan dengan masalah takwa secara lugah, secara bahasa maupun dalam istilah para ulama ketika mengungkapkan kalimat takwa. Sekarang yang kedua, ahamiyatu takwa pentingnya takwa apa itu pentingnya takwa yo ya, nggak boleh dong ngobrol TV sekarang apa pentingnya takwa sehingga kok kita ini diperintah-perintah takwa itu pentingnya opo apa pentingnya itu secara umum bahwa Takwa itu merupakan sebab terpenting untuk menjadi orang yang berbahagia dan sukses dunia dan akhirat. Itu secara umum makatan. Secara rinci dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara pentingnya takwa. Satu, Takwa adalah wasiat Allah dari generasi dulu sampai sekarang dan yang akan datang. Allah wasiatkan untuk mereka senantiasa bertakwa. Maka judulnya wasiat sepanjang masa. Maksudnya takwa itu wasiat Allah dari manusia zaman dulu kala sampai yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala katakan Walaqad wasayna ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha dan kami telah wasiatkan kepada orang-orang ahli kitab sebelum kalian Yahudi Nasrani wa iyyakum dan kepada kalian kami wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan kepada kalian semuanya apa wasiat Allah anit takulloh hendaklah kalian betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga takwa adalah wasiat Allah dari manusia pertama sampai manusia yang akan datang agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah taala yang kedua Allah Subhanahu wa taala perintahkan takwa dengan berbagai macam ungkapan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan takwa dengan berbagai macam ungkapan yang Allah nisbatkan dengan berbagai macam hal seperti wattaqu yauman turja'una fihi ilallah Summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yutlamun. Bertakwalah kalian. Ini takutlah kalian kepada hari yang di hari itu kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian akan datangnya hari sing pengen dolanan di luar ya yang pengen main-main di luar takutlah kalian akan datangnya hari yang kalian akan dikembalikan di hari itu ilallah kepada Allah Allah mengingatkan manusia untuk mempersiapkan ketakwaan dirinya dikaitkan dengan Ingatlah akan datang hari yang kalian akan dihimpun menghadap Allah Lalu Allah akan membalas setiap perbuatan yang kalian lakukan Dan tidak ada yang terdolimi dalam pembalasan Allah SWT Maka menghadapi hari yang demikian Tidaknya orang betul mempersiapkan dirinya baik-baik Dengan dia bertakwa kepada Allah SWT nasib yang akan dialami kalau nanti dia masuk ke hari di mana Allah menghimpun semua para makhluk. Diangkat dalam ungkapan yang lain. Allah perintahkan dengan ungkapan wataku yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Dan bertakwalah kalian, takutlah kalian akan datangnya hari ketika jiwa yang satu tidak lagi bermanfaat untuk jiwa yang lainnya. Ayo main-main keluar aja, main-main di luar aja, biar gak ganggu yang lain. Ayo gak apa-apa keluar, ya di luar, biar gak ganggu. Takutlah kalian datangnya hari yang pada saat itu satu jiwa tidak bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Dan dari itu syafaat itu tidak akan diterima. Ini bagi orang yang mereka tidak memiliki keimanan. Bagi orang-orang yang kafir dan musyrik, sekalian, syafaat Rasulullah SAW, syafaat malaikat, syafaat mukminin, syafaat suhada, layang fa tidak bermanfaat. Hanya akan bermanfaat kalau orang yang kalau mereka itu dia adalah mukmin, muslim, muwahid, kelompok yang diridhoi oleh Allah taala. Prinsip syafaat Pripun kalau ini prinsip syafaat, syafaat. Syafaat itu totalitas milik Allah. Ini pertama sehingga tidak boleh syafaat diminta dari selain Allah meminta syafaat kepada selain Allah niki jatuhnya musyrik satu walillahi syafaatu jami'an semua syafaat total milik Allah nomor kali masalah syafaat ada di antara para hamba Allah yang Allah beri hak untuk memberikan syafaat seperti malaikat, nabi, suhada dan yang lain-lain. Terus statusnya apa dia? Nopo nah, niku. Statusnya hamba ini Allah berikan berikan hak memberikan syafaat statusnya apa? Nopo kalau ben? Apa statusnya? Kenapa Pak? Apa? Dia adalah hamba yang dimuliakan Allah Mukromun bisyafa'ah Hamba yang dimuliakan Allah Dengan diberi hak untuk memberikan syafaat Nih Orang-orang yang Allah berikan hak memberikan syafaat niki tidak akan pernah bisa memberi syafaat kepada yang lainnya kecuali pertama napa niku? Setelah mendapatkan izin dari Allah. Sebelum diizinkan Allah, tidak ada yang sanggup untuk bisa memberikan syafaat. Nomor kali Orang yang akan diberi syafaat itu orang yang diridhoi oleh Allah, yang diridhai Allah Ta'ala dan Allah hanya ridho kepada ahli tauhid sehingga kalau dia musyrik maka dia tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari siapapun karena Allah tidak mengendaki orang yang musyrik itu dia dia mendapatkan syafaat niki prinsip di dalam masalah syafaat ngoten niku sehingga panjenengan nyuwun syafaat dumateng Kanjeng Nabi langsung ya Rasulullah sapatilah aku dari kiamat kelak niku termasuk permintaan musyrik terus caranya pun pripun untuk supaya kita ya ini mendapatkan syafaat Nabi mintanya kepada Allah ya Allah jangan engkau haramkan syafaat Nabimu untukku maka ketika Abu Hurairah tanya kepada Nabi ya Rasulullah man as'atun nasi bisyafa'atik syafaatik yaumal qiyamah ya Rasulullah Orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu dari kiamat kelak ini sinten? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaat engkau dari kiamat kelak? Napa jawaban Nabi? As'adun nasi fi syafaati yaumal qiyamah mangkala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku dari kiamat kelak adalah orang yang paling orang yang mengucapkan la illallah murni. Eh, murni tulus keluar dari hatinya. Orang musyrik dia tidak murni mengucapkan la ilallah. Dia tidak tulus dalam mengucapkan kalimat la ilallah. Kalau dia tulus pasti dia tidak akan musyrik sehingga yang berbahagia dengan syafaatnya Rasulullah bukan orang yang minta syafaat kepada Nabi ya Rasulullah, beri aku syafaatmu. Enggak, tapi yang murni tauhidnya. Dialah yang akan berbahagia dengan syafaat Rasulullah sallallahu Wala minha dan hari itu tidak akan diterima tebusan. Mbok yo panjenengan ajeng nebus dengan emas sebesar bumi mboten dipun tapi. Penjenengan badai lebus dengan mengorbankan anak kandung, mengorbankan yaitu istri dan saudaranya, mengorbankan keluarga besarnya, mengorbankan semua manusia di muka bumi, mboten badai dipun tampi Allah. Hari itu la yukhadu minkum fityatun wala minalladina kafaru tidak hari itu tidak lagi diterima tebusan dari kalian oleh orang munafik dan juga dari orang-orang kafir. Hari yang Allah tidak lagi menerima tebusan. Di antara ungkapan takwa juga yang Allah ungkapkan dengan ungkapan kalimat wattaqullaha takutlah kamu kepada Allah. Yaitu ini takutlah kamu dengan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan ini hanya akan muncul pada orang yang mereka betul-betul memahami siapa itu Allah. Sekalian, tumbuhnya rasa takut kepada Allah itu diseiring dengan sejauh mana pengetahuan dia tentang Allah. Pengetahuan engkang dados akidah. Bukan sekedar pengetahuan yang hanya jadi ilmu di kepala, tapi pengetahuan yang jadi ilmu di akidah, di hati. Itu yang akan betul-betul melahirkan rasa takut yang benar kepada Allah. Maka kata Nabi, "Wallahi inilah a'lamu inilah a'lamukum billah wa akhsyakum lah." Demi Allah saya orang paling tahu tentang Allah dan yang paling takut kepada Allah. Yang paling takut kepada Allah, orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan akmalun nasi ubudiyatan manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala al-muta'abbid yaitu orang yang mereka menyembah Allah beribadah kepada Allah bi jami'il asma'i wa sifat allati yutali'u 'alaiha Orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat yang Allah telah sampaikan, yang telah Allah telah jelaskan kepadanya. Yang Allah telah tunjukkan kepadanya. Sehingga yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah, yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mengenal Allah Orang yang paling memahami tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, itu diantara ungkapan Allah berkaitan dengan takwa. Juga Allah kaitkan dengan yaitu persiapan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha. Wahai orang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan dalam setiap jiwa senantiasa dia muhasabah, memperhatikan dirinya apa yang telah berlalu dari amal yang dia lakukan lihat untuk hari esok untuk hari esok yaitu hari menghadap Allah Ta'ala dan dikatakan God karena seakan-akan kematian itu tinggal nunggu besok hari aja deket begitu kita masuk mati berarti kita masuk hari kiamat man mata komat kiamatu barang siapa yang dia mati maka telah tegak kiamatnya lo sekalian ah, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa muhasabah koreksi diri mengoreksi tentang apa yang sudah betul-betul kita siapkan untuk menghadap Allah di hari kiamat kelak sehingga diapit wal tangdur nafsun diapit dengan per, dengan perintah watakullaha setelah itu watakullaha malik menunjukkan pas kalian bekal takwa ini supaya dicek terus Supados dicek terus. Ampun ngantos kita mangke rumangsane pun gawa sangu, ternyata sangu ingkang dipun beton niku sangu ingkang boten migunani. Ingkang dipun beto sak kantong niku ternyata boten duit neng kerikil. Maka akan membuat dia sengsara. Maka Allah perintahkan supaya kita senantiasa cek cek cek cek terus muhasabah yang ketiga, di antara yaitu pentingnya wasiat takwa, bos kalian, yaitu takwa diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Takwa menjadi wasiatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ayo. Yang mau tidur tidur. Jangan ganggu-ganggu yang bangun nggak boleh ganggu yang lain yang tidur biar tidur sing sepuh sakit sare sakit Bapak sekalian Rasulullah SAW sering berwasiat dengan wasiat-wasiat takwa ittaqul ittaqullaha rabbakum usikum bitaqwallah ittaqillaha haitsu ini wasiat-wasiat Nabi termasuk takwa wasiat para salafus saleh. Di antaranya Umar. Umar pernah berwasiat kepada anaknya yaitu Ibnu Umar. Usika taqwallah. Waina aku wasiatkan kepada engkau untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Fa innahu manit waqah karena sesungguhnya barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaga dia. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah yang akan menjaga dia. Nek tiang niku dalam penjagaan Allah, maka tidak ada yang sanggup untuk bobol. Kalau dia itu dalam penjagaan Allah, dia akan berada di benteng yang super aman. Caranya bagaimana? Caranya kita dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Termasuk, bahwa sekalian kenapa kita ini dados iles-ilesan kufar, dados injek-injekan kufar, terhina oleh orang-orang kafir, karena kita kaum muslimin dalam kondisi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi bahan rebutan injek-injekan cakar-cakarannya orang kafir dan itu menjadi bagian pemandangan secara umum di dunia kaum muslimin. Fa innahu man ittaqahu waqah wa man a'radahu jaza. Kata Umar, kalau kamu suka minjemi Allah Artinya kalau kamu suka mengeluarkan hartamu di jalan Allah dengan Allah ungkapan itu dengan ungkapan kalau kamu suka minjemi Allah karena istilah Allah begitu Masya Allah bondo ingkang kita tampiniku saking sinten Allah kemudian Allah memerintahkan kita infak yang infak itu untuk kemanfaatan para hamba Allah Allah istilahkan dengan kowe nilai Allah untuk ridullah korban hasanah Seandainya kamu mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, padahal itu dikeluarkan untuk kemanfaatan hamba-hamba Allah. Allah mengistilahkan dengan minjami Allah. Nah, Allah akan mengembalikan dengan lipat-lipatan yang tidak terhingga. Masalul ladina amwalahum fisa billah kama habbatin ambatat sana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah barang siapa dia menginfakkan hartana di jalan Allah seperti satu biji yang menumbuhkan tujuh tangkai setiap tangkainya ada seratus butir sehingga tujuh ratus kali Allah lipatkan Niku nek kepanggih kali bulan Ramadan niku langkung memiliki keutamaan malih infak di bulan Ramadan. Sehingga nek Bapak Ibu sekalian memang enten rancangan infak ampun dipun endende Ramadan niki dang didalaken. Ampun dipun tunda-tunda Nek rancangan pun pancen pengen infak, infak pas Ramadan makatan, onten keutamaan ingkang langkung khusus karena bertemu dengan waktu dia berpuasa, bertemu dengan bulan yang sangat mulia, bertemu dengan saat apalagi eh, malam-malam uh, yang sangat utama, yang setiap malamnya kata Nabi apa? Walillahi utaqau minannor Wadhalika fi kulli lailah. Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya itu memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Sekalian, jadilah kita orang yang berusaha untuk setiap malam itu bagaimana caranya kita termasuk orang yang bisa dicatat oleh Allah, orang yang dibebaskan dari neraka. Caranya pun dia macam-macam. Untuk pembebasan di neraka itu cara pun macam-macam enten Nabi ketika akan man salat arba'ina yauman bijama'atin barang siapa yang dia salat 40 hari dengan berjamaah atroka takbiratal ula dia senantiasa dapat takbir yang pertama Dapat takbir yang pertama takbiratul ihram. 40 hari boten blong salat jamaah dia selalu mendapatkan takbir yang pertama Kutibalahu lahu baro'atani dicatat untuk dia pembebasan dari dua perkara apa itu baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifal akan dibebaskan dari neraka dan dibebaskan dari nifal. Napa niku wau? Salat berjamaah boten cewek takbiratul ihramnya imam. Niku membutuhkan perhatian khusus. Penjaringan nek duhur jam kali welas kurang seperapat atau jam setengah rolas oh berarti jam sebelas seperapat kudu siap-siap berarti menunjukkan perhatiannya dengan sholat tinggi Sebab nek mboten ngoten telat mesti mengki. Mubang mubang mubang mubang rang gendah ngetiti telat. Pokoknya ngerti-ngerti hasilnya telat. Oh masya Allah. Niki kita proyek ini kita dicobi, dicobi, nyobi petang puluh dino, bleng full daerah imam sholat buatan tahu telat takbiratul ikhram di program. Niku kelah dicobi. Nomor kali contoh mali. Nabi nate dikatakan itu ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Di antara kalian nanti semuanya akan diajak bicara langsung oleh Allah tanpa penterjemah. Allah langsung bicara dengan orang tadi fayanduru aymana fayanduru aymana anhu fala yara illa ma qaddam dia lihat sebelah kanannya sepanjang mata memandang catatan amal dia yang mengenaskan fayanzuru as'ama minhu dia lihat sebelah kirinya Falayara illa maqaddam Semuanya catatan amal dia yang telah lalu fayanzuru baina aitihi dia lihat depannya falayara illan nar tilqa wajih tidak dia lihat kecuali neraka telah di depan wajahnya apa kata nabi ittaqun nar walau bisikit tamroh lindungi diri anda dari neraka walaupun dengan separuh biji kurma sotakoh Jadikan sotako untuk melindungi dari azab jahanam. Sekecil apapun sotako yang akan dikeluarkan. Sehingga di antara cara membentengi diri neraka, dibebaskan Allah dari neraka, yaitu dengan mengeluarkan sedekah. Jadilah kita orang yang setiap malam bercita-cita menjadi bagian orang yang dicatat oleh Allah dibebaskan dari neraka. Dan itu Allah adakan setiap malam. Sehingga hanya orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pembebasan Allah dari jahanam. Apalagi kita disertai dengan perasaan dosa kita terlalu banyak bergunung-gunung maka seandainya kita tidak diampunkan Allah sungguh kita akan menjadi orang yang celaka dan binasa sekalian wasiat Umar usika wallah fa innahu manittaqahu wa qah wa man wa aqa wa man aqradahu jaza wa man syakarahu wa man syakarahu zadah barang siapa yang dia mensyukuri nikmat Allah Allah akan tambah Allah akan tambah kemudian Bapak sekalian terakhir kata Umar wasiatnya Umar waj'al taqwallah nasba ainik wa jala'a qalbi jadikan takwanya anda kepada Allah itu perhatian sentral di depan matamu dan penyejuk dalam hati dan sinar dalam hatimu Jadi takwa itu penyejuk yaitu bagian sentral dalam kedua matamu untuk diperhatikan terus dan menjadi cahaya yang menerangi hatimu. Niki wasiat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sekalian, Niki diantara pentingnya wasiat takwa. Yang terakhir kita nukilkan perkataan Umar bin Abdul Aziz. Perkataan takwa yang beliau katakan. Usikum bi taqwallah Fa inna taqwallahi khalfun min kulli syai' wa laisa min taqwallah khalafun. Kata Umar bin Abdul Aziz, kali Umar bin Khattab napa nih Umar bin Abdul Aziz kali Umar bin Khattab napa nih? Napa? Nggih pokoke enten hubungane cicit napa napa apa kata beliau aku wasiatkan kepada kalian semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah karena takwa itu akan bisa menjadi pengganti segala sesuatu penjenengan kalau melarat bondo takwa menjadi penggantinya yang paling mahal penjenengan boten de nopo takwa menjadi pengganti yang paling mahal dan menyelamatkan tetapi kata beliau, sedangkan segala sesuatu sedangkan tidak ada pengganti apapun yang bisa menggantikan takwa. Angkatan nah, sekalian, pernah buko. Kok dikit nih kok? Ah, kata Umar itu, sekalian. Takwa itu akan bisa menggantikan segala sesuatu panjenengan kelangan sak desa, kelangan kuabeh ngedoi panjenengan panjenengan punya takwa. Oh, takwa menggantikan semua manusia sekampung. Sehingga Anda menjadi orang yang ramai makmur jiwanya dan tetap merasa berbahagia bersama dengan Allah. nih nek panjenengan kelangan takwa, segala sesuatu nggak bisa menggantikan Walaupun sugeng blegedu pangkate pun dhuwur, kabeh kemeruyuk ngrubung kita, oh enggak ada faedahnya. Kalau nggak punya takwa, itu hanya akan mempercepat ke neraka aja kalau tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Taala. Sekalian ini wasiat-wasiat penting yang perlu kita camkan pun badai melambat buka kalau sekalian waktu menjelang buka onten saat-saat mustajab untuk berdoa Monggo Bapak sekalian ginakan ngakakem dongo-dongo dumateng Allah mudah-mudahan Allah mengabulkan permintaan kita semuanya. Maka kan, Bapak sekalian bagi manfaat Insya Allah kita teruskan pembahasan minjam pada pertemuan yang akan datang Bismillah maka dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh